Bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang abad. Kita beriman kepada Allah dan kita mendapatkan ilmu dari Allah bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir segera dan akan bergerak sirna. Tetapi setelah itu akan ada kehidupan abadi di akhirat kau. Siapa yang beramal saleh Siapa yang beriman pada Allah dan Rasulnya maka mereka akan selamat, akan kekal dalam jannah. Dan siapa yang dalam keadaan tidak mau beriman pada Allah dan Rasulnya, menentang bimbingan Allah dan Rasulnya, maka dia akan sengsara dalam neraka selama-lamanya. Ikhwanibuddin, a'adakumullah. Kau muslimin sedang dimana berbahagia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama Allah, dengan agama Islam dengan bimbingan syariat kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Maka ini tentunya patut disyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus rasul-rasulnya dan semuanya itu sebagai rahmat sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, nggak akan ada seorang pun yang diberi hidayah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya mengutus rasul demi rasul. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menurunkan kitab demi kitab. Semua itu untuk kebaikan kita sendiri. Agar kita umat manusia mengerti jalan yang akan menyelamatkan diri agar tahu mana jalan yang akan membahagiakan di dunia dan akhirat mana jalan yang akan menyelamatkan dari api neraka dan juga kita akan mengetahui mana jalan yang berbahaya mana jalan yang akan menyengsarakan kita di lain, mana jalan yang akan menyengsarakan kita di dunia dan di akhirat maka ini khulifin Allah adalah kenikmatan ini adalah nikmat sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam salah satu ayatnya al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا kata Allah hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian maka ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan din sebagai rahmat dan Allah katakan aku sempurnakan din kalian, agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Ikhwan Bidin, Allah. Sebagai orang mengira bahwa aturan-aturan syariat menyiksa, menyengsarakan, menyusahkan. Harus dia salat, harus dia berpuasa, harus dia bersedekah, harus dia mengeluarkan zakatnya, المملكة العربية لن يواجهوا بكم بالعذاب إن إخوان الدين أعزكم الله فأصدق فأصدق ينكلون الله سبحانه وتعالى بربرنا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى طه kami كلامك turunkan kepadamu القرآن quran libasqa untuk kalian sengsara. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membuat kalian susah. Dan demikian pula setiap Allah aturkan syariat-syariat agama. Allah syariatkan puasa. Allah syariatkan salat. Dan Allah katakan yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Allah, aku menginginkan kemudahan buat kalian. Aku tidak menginginkan kesusahan buat kalian. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Menashkuru Allah sampai kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak agama-agama sesat yang naudzubillah sangat-sangat memberatkan, bahkan sangat-sangat menyiksa diri mereka. Tetapi agama Allah, agama yang penuh rahmat, agama yang tengah-tengah, agama yang bijak, agama yang benar-benar cocok dengan manusia, cocok dengan kemanusiaan hamba-hamba Allah ini. Dan karena ini dari Allah, Allah yang menciptakan hamba-hamba ini dan Allah yang menciptakan aturannya, maka sungguh sangat tepatnya. Sungguh sangat sempurnanya. Al-yawma akmatu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka agama Allah penuh dengan rahmat. Penuh dengan kasih sayang. Apa yang kita diperintahkan oleh Allah dengan berbagai macam ibadah-ibadah ternyata hikmahnya kembali kepada kita. Ternyata hasilnya, keuntungannya kembali kepada kita. Dan semuanya kembali kepada kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Maka ini sungguh sangat nikmat dan ini sungguh perkara yang harus disyukuri dan makna syukur adalah kita memegangnya, mempelajarinya, mengamalkannya dan kita istiqamah di atasnya sampai kita mati. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Dan sungguh jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan bertakwa. Artinya diperintahkan bertakwa dan diperintahkan pula istiqamah pada kita Untuk tetap di atas hak, tetap di atas ibadah, tetap di atas salat kita, puasa kita, haji kita, tetap di atas amal saleh, tetap di atas sunnah sunnah Rasulullah, tetap pada apa yang sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wala tamutunna illa wa antum muslimun dan ini termasuk syukur karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Daud alaihi salam. Ya'malu ala Daud syukra beramallah wahai keluarga Daud sebagai syukra. Artinya amal saleh yang kita amalkan ini sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi tahu akan ada hari kiamat, akan ada hari perhitungan, akan ada hisab, akan ada jannah dan nar. Bagaimana kalau tidak diberitahu? Apa jadinya manusia? Inna sa'ata atiyatun atadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kata Allah hari kiamat benar-benar akan terjadi dan hampir-hampir aku sembunyikan beritanya akan juga pihak hampir-hampir aku sembunyikan berita. tetapi karena rahmat Allah Allah beritakan Allah beritakan bahwa dunia ini akan berakhir akan ada hari kiamat hari kehancuran dan lah urusan dunia setelah itu masuk ke jenjang akhirat di sana ada hisab ada perhitungan di sana ada timbangan, di sana ada mahsyar, di sana nanti berakhir pada surga atau neraka. Maka kalau Allah, Alhamdulillah. Tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberitahu saja masih banyak manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam dunia. Betapa banyak manusia yang sama sekali tidak ingat akhirat pada sudah diberitahu. Bila dibayangkan kalau Allah tidak memberitahu dunianya akan berakhir. Apa jadinya manusia berlomba-lomba dengan dunia, dunia, dunia dan mereka tidak pernah berpikir tentang akhirat. Alhamdulillah. Dengan rahmat Allah. Kita diberi ini. Diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala inna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat akan datang. Aku hampir menyembunyikannya kata Allah. Dan ini hari kiamat Allah takdirkan itu bisa kullu nafsin bima ta'a untuk dibalas setiap orang dengan apa yang dia usahakan, apa yang dia amalkan. In khairan khair, in syarran fajarun. Kalau dia berbuat baik akan dibalas kebaikan. Kalau dia berbuat jelek maka dibalas kejelekan. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, usikum wa nafsiyah bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada yang semua sedang juga yang berbahagia untuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur kita diberi ilmu, diberi bimbingan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa bersyukur kepadanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan taufik untuk bisa beramal saleh, beribadah kepada Allah, bertauhid, berpegang dengan sunnah dan istiqamah sampai kita mendapatkan kematian dengan husnul khatimah.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 Maka orang tadi menghalangnya. Menghalangnya akhirnya benda kecil tadi tidak masuk ke dalam api. Tetapi serangga-serangga tadi datanglah ini Serangga-serangga tadi menghindar dariku dan memaksa masuk ke dalam api. Itulah pemisahan aku dengan pemisahan kalian. Ini kalau Allah secara makna ucapan Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Mempermisalkan beliau dengan umatnya Adalah seperti orang Yang menghalau serangga-serangga dari api Agar jangan terbakar Tapi serangga tadi tidak peduli Dan tidak mau dihalau Tidak mau dihalau Mereka memaksa Mereka terbang ke kanan kemari Mereka terbang ke atas ke bawah Lewat kanan lewat kiri penting ini khulul azmakumah yang terjadi ketika Rasulullah SAW memperingatkan manusia. itu nar, itu nar. Nabi berdiri di mimbar dan mengucapkan dengan suara yang keras sampai kata rawi, kata rawi kalau saja ada orang di makam, Bisa dia mendengar ucapan Rasulullah SAW karena kerasnya kalimat yang diucapkannya adalah ittaqunnar ittaqunnar hati-hati dari api neraka hati-hati dari api neraka lindungilah kalian lindungilah diri kalian dari api neraka walau disyiddi tamrah walaupun dengan sadaqah sebelah korma setengah korma Ikhwanibidina azakumullah Rasulullah SAW selalu memperingatkan umatnya dari api neraka hati-hati dari api neraka hati-hati dari api Demikian pula ketika beliau mengumpulkan sanak familinya, keluarganya, sukunya, masyarakat Quraisy, masyarakat Arab ketika itu dikumpulkan di Bukit Safa dan Nabi memperingatkan pula dari api neraka, "Undirukum semua manusia Islam. Rasulullah SAW ingin agar seluruh manusia tidak ada. Tetapi kalian wahai manusia seperti serangga-serangga tadi tak pernah minni menghindar dariku dan memaksa masuk ke dalam api tidak mau mengindahkan peringatan Rasulnya tidak mau mengindahkan peringatan Nabi-Nya tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW yang mau mendengar eh, dan peringatan-peringatan dari Rasulullah SAW memaksa tetap berdosa, tetap bermaksiat, tetap berbuat kesirikan-kesirikan, tetap berbuat dengan amalan-amalan yang di atas namakan agama padahal bukan dari agama. Maka Olimidin, Azakumullah, Rasulullah SAW selalu memperingatkan jangan Jangan sampai kalian masuk dalam neraka. Hati-hati. Undirukum baina yaday adabin syadid. Biqala fiddin, Azakumullah kaum yang saya hormati Rasulullah SAW adalah Nabi Rahmah Nabi yang penuh kasih sayang Nabi yang penuh rahmat dan Allah menyatakan tentang nabinya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin tidaklah aku untuk engkau wahai rasul kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam sehingga ketika ada seorang yang datang kepada Nabi SAW ya Rasulullah doakan bencana buat musyrikin Laknatlah mereka, ya Rasulullah, tipakan mereka begini dan begini. Maka Rasulullah SAW menjawab bahwasanya ma bu'ittu la'anan innama bu'ittu rahmatan. Hadis yang sahih akhirnya Muslim. Aku tidak diutus untuk melaknat. Aku diutus untuk rahmat. Aku tidak diutus untuk mendoakan kejelekan-kejelekan. Tapi aku diutus untuk menyebarkan rahmat. Ikhwan bin Azzaqum melihatlah agama ini agama rahmat. Dan lihat Rasulullah, Rasul rahmat, Nabi rahmat, Nabi yang penuh rahmat. Maka hendaklah kaum muslimin sidang Jumat berbahagia. Hendaklah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi agama yang sempurna, yang penuh rahmat. Diutus seorang Rasul yang penuh kasih sayang, juga penuh rahmat. Apakah kita tidak bersyukur pada Allah Ta'ala? Apakah kemudian kita tidak peduli dengan bimbingan Allah dan oh, Rasulullah? Oh muslim yang salah berarti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat lain menyatakan innama ana rahmatun muhda'ah sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan pada kalian sesungguhnya aku adalah rahmat yang diberikan pada kalian artinya kita mendapatkan hadiah dari Allah mendapatkan pemberian dari Allah yaitu nabi yang penuh rahmat. Nabi yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya kita bersyukur dan berpegang dengan agama yang kuat-kuat. Abu alaiha bin nawajib gigit dengan geraham kita dan pegang kuat-kuat sampai kita mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin. ada mereka terbimbing ke dalam ajaran-ajaran rahmat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan di dunia dari kesesatan dan selamat di akhirat dari azab neraka, dari azab neraka jahannam.